Beralasan. Ya Rasulullah inna buyutana aurah. Rumah kami perlu dijaga. Yang lain lagi berkata, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir kami sibuk dengan anak kami dan keluarga kami. Tolong mintakan ampun pada Allah. Kami nggak bisa ikut. <laughs> Rasulullah SAW hanya percaya dohirnya saja.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 Alhamdulillah azakumullah kaum muslimin yang Apakah seperti itu kepura-puraan? Ya hada. Apakah itu kepura-puraan? Kau Kau muslim yang saran berarti. Gak mungkin dan gak bisa. Kepura-puraan sampai mengorbankan nyawa. Sampai menjadikan dirinya sebagai tameng hidup. Rasulullah SAW menyebut beliau dengan sebutan-sebutan yang baik.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 warahmatullahi hidayah wa rahmah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.